Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kita kembali membaca kitab Ad-Da' wa Dawa lil Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita membaca nas-nas dari ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan untuk meruntuhkan angan-angan batil dan juga harapan-harapan yang kosong dari mereka ahlul ma'asi dan juga mengimbangi untuk mengimbangi dalil-dalil yang mereka bawa yang mereka jadikan sandaran untuk mereka terus-menerus berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah taala wa fil musnad aidha min hadits Abi qal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش wala kharajtum ila sa'adat taj'aruna ila Allah ta'ala ila Allah ta'ala qala Abu Dzar wallahi lawadittu anni syajaratun tu'bad dari ataupun masih dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah juga dari hadis Abi Dzar bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ini aroma la Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u tasma'un dan saya mendengar sesuatu yang tidak bisa kalian dengar. Attatis sama langit bersuara, mengeluarkan suara. Wa huqqalaha an dan pantas bagi langit untuk mengeluarkan suara rintihan ataupun yang semisalnya ma fiha mawdi' arba'i asabi' tidak ada di atasnya tempat seluas empat jari melainkan di situ ada satu malaikat yang sujud lau ta'lamuna ma a'lam seandainya saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis wa ma talazzaztum bin nisa'i 'ala al-furush dan niscaya kalian tidak akan bisa bersenang-senang bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjangnya wala kharajtum ila sa'adat dan niscaya kalian akan bersegera menuju jalan-jalan taj'aruna ila Allah merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang satu keadaan yang sangat mengerikan yang sangat menakutkan yang ini bisa menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang bermudah-mudah di dalam berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini aromala taraun. Saya melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Ini maknanya bukan berarti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara-perkara gaib, tidak. Tapi beliau mengetahui perkara-perkara gaib sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya apa yang Allah tunjukkan kepadanya, maka Rasul mengetahuinya. Adapun apa yang Allah tidak tunjukkan kepadanya, maka tentu beliau tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Allah lah zat yang Maha mengetahui perkara-perkara gaib dan tidak Allah tampakkan perkara-perkara gaib itu kecuali pada hamba yang diridhoi dari kalangan rasulnya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucapkan ucapan kata Allah, "Kulla aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki perbenaran Allah Subhanahu wa taala, tidak pula aku mengetahui perkara-perkara gaib kecuali apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la aqulu lakum inni malak dan juga saya tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat, tidak. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang tidak kita lihat dari apa yang Allah tampakkan kepadanya sebagai ibrah bagi umatnya. Wa asma'u ma la dan aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. di sama langit mengeluarkan suara. Ya. Ini pada asalnya digunakan untuk pelana yang ditaruh di atas kuda Manakala pelana ini dinaiki atau ditunggangi oleh orang yang berat badannya, maka dia akan mengeluarkan suara. Demikian pula yang lainnya, kursi, bangku, apabila diduduki oleh orang yang besar, itu akan apa? Mengeluarkan suara. Krayot atau misalnya. Ya. Wahukkolahan sa'id pantas saja kalau si langit ini mengeluarkan suara. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa alaihi malakun sajid. Karena tidak ada pada langit tersebut jarak empat jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud, dipenuhi oleh para malaikat. Dan di sini disebutkan as-sama. Ya. Ataupun disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, tidak ada tempat. ya Di sini ada disebutkan apotis sama dengan alif lam yang, menunjuk, yang menunjukkan lil jins. Sehingga maknanya menyeluruh semua langit dari langit pertama sampai yang ketujuh itu dipenuhi dengan para malaikat yang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan langit-langit tersebut mengeluarkan suara. Beban-beban yang ada di atasnya begitu banyak, begitu berat. Ya. Lihat kondisi para malaikat yang senantiasa mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selalu sujud saja kepada Allah, ada yang selalu berzikir, bertasbih dan seterusnya dari beragam peribadatan yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan Allah sifati mereka para malaikat dengan ucapannya la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka belum pernah bermaksiat ya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Jika kalian wahai manusia dan jin sombong, aku tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, maka sesungguhnya para malaikat Allah yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yas'abun. Mereka selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya tanpa ada rasa capek dan lelah. Sebagaimana manusia terkadang semangat, terkadang hilang semangat, terkadang kuat, terkadang lemah. Malaikat senantiasa kondisinya kuat di dalam memberikan ubudiyah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la katsira." Seandainya kalian mengetahui kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa yang aku ketahui dari perkara ghaib yang Allah sampaikan kepadaku, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Hanya saja kita belum mengetahui dengan pengetahuan yang mantap, baru sedikit atau paling banyak setengah Seandainya pengetahuan kita sempurna terhadap perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya kita akan banyak menangis. Dikatakan oleh Al Munawi rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna hadis ini, kata beliau Al Munawi rahimahullah, "Lau ta'lamuna ma'alam min 'idham intiqamillahi min ahli al-jara'im wa ahwalil qiyamati wa ahwaliha ma alimtu. Lama lamadhahiktum asla. Kata beliau rahimahullah taala seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu dari ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para pelaku dosa-dosa. Di sini ada apa? Ancaman bagi mereka-mereka yang berbuat dosa dengan bersandarkan kepada nas-nas roja. Wahwalil qiyamah dan juga kengerian, kedahsyatan hari kiamat yang Allah sebutkan di banyak tempat di dalam firman-Nya di antaranya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, juga idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat dan seterusnya. Dari beragam peristiwa yang sangat mengerikan dan menakutkan. Wa ahwaliha dan juga keadaan-keadaan hari kiamat yang aku ketahui lama dhahiktum asla niscaya kalian tidak akan bisa tertawa sama sekali jadi makna di sini dari makna la dhahiktum qalila niscaya kalian akan sedikit tertawa, maksudnya tidak akan bisa tertawa sama sekali. Terkadang orang-orang Arab ya menggunakan ungkapan kolil untuk menunjukkan tidak adanya. Ya. Qalla rajulun yaf'alu Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang berbuat demikian, bukan sedikit. Ya, terkadang dimaukan dengan makna kolil tidak ada. Ya. Demikian kata beliau rahimahullah taala. Wa ma talazzaztum bin nisa'i yang furush dan saya kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di ranjang-ranjang kalian. Kenapa? Karena saking takutnya, saking ngerinya ya dengan apa yang akan dihadapi kelak dari kejadian-kejadian di hari akhir. Demikian memang keadaan kita. Kalau kita mendapati kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan dan mengerikan, tidak ada kita selera apa? Makan dan selera segala macam hilang semuanya Iya, selera kepada istri hilang, kepada makanan juga hilang. Kapan? Ketika kondisi keamanan mencekam. Yang dipikirkan apa? Keselamatan. Boro-boro mau memikirkan apa? Kelezatan dan kenikmatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan tentang ujian-ujian yang ditimpangkan kepada manusia. Allah sebutkan yang pertama adalah ujian dengan rasa takut. Ini menunjukkan bahwasanya ujian yang paling berat dari ujian-ujian adalah al-khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin al amwali wal anfus wa thamarat Sungguh-sungguh kata Allah akan kami uji kalian dengan sedikit diri rasa takut. Di sini diawali dengan penyebutan al khauf. Ini menunjukkan bahwasanya ujian yang terberat adalah ujian yang terkait dengan al khauf dan sebaliknya, kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan berupa al amn, keamanan. Wala kharajtum ila sa'adat tajaruna ila Allah taala. Dan saya kalian akan berbondong-bondong keluar ke jalan-jalan merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan, mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari beragam azab dan siksa. Ya, di sini di antara faedah juga yang bisa kita ambil ya yaitu bahwasanya beda ya pengaruhnya orang yang melihat langsung sesuatu dengan yang mereka mendengar. Ya, Dikatakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Katanya laisal khabar kal muayyanah Yang namanya berita iya beda ya antara orang yang mendengar dengan yang melihat langsung. Mana yang lebih kuat pengaruhnya dan keyakinannya? Yang melihat langsung. Disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ukhbira Musa bima sana'a qaumuh fil ajl falam yalqal alwah." Falamma 'ayana ma sana'u alqal alwaha fankasarat. Nabi Musa dahulu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya kemudian dititipkan kepada saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam kemudian dikhabarkan kepada beliau bahwasanya kaumnya sepeninggal beliau menyembah anak patung. Ya, beliau marah tapi tidak sampai melempar apa? Alwah, lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau melihat langsung perbuatan kaumnya yang menyembah patung anak sapi beliau pun apa membuangnya sampai pecah melemparkannya sehingga pecah dan bahkan menarik jenggotnya Harun ya. Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum ya apakah kalian mendahului perintah Rabb kalian wa alqal alwaha lihat Nabi Musa pun melemparkan lembaran-lembaran dari Taurat iya. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu dan menarik jenggot saudaranya Harun. Marah melihat kondisi yang seperti itu. ya. Demikian pula keadaan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Beliau mengetahui perkara-perkara tersebut dengan ainal yakin, mata keyakinan. Sedangkan kita hanya berupa al-ilm al-yakin, ilmu yang meyakinkan dan tentunya beda. Ya disebutkan oleh ulama bahwasanya ilmu itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama ilmu yakin ilmu al-yakin. Seperti berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu ilmu al-yakin. Kalau ain al-yakin, melihat langsung. Ya, melihat langsung. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditampakkan kepada beliau an-nar wal jannah. Ya, juga Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperlihatkan kepada beliau tentang bagaimana Allah ciptakan ataupun Allah Subhanahu wa taala mengembalikan sesuatu yang telah mati, yang telah hancur. Dan yang terakhir hakul yakin, Ya, keyakinan yang meyakinkan ataupun ilmu yang meyakinkan yaitu ketika seseorang merasakan sendiri apa yang dia lihat, apakah al-jannah ataupun an-nar. Kemudian kata beliau rahimahullah taala beliau membawakan di sini ucapan Abu Dzar. Ya. Qala Abu Dzar, "Wallahi lawadittu anni syajaratun tu'bad." Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Sungguh-sungguh saya ingin, seandainya saja saya ini adalah sebatang pohon yang ditebang. Sudah setelah itu selesai urusannya. Kenapa beliau berucap dengan ucapan ini? Karena rasa takut beliau. Ya dengan apa yang dihadapi kelak di hari akhir. Ya dan beliau merasa bahwasanya amalannya tidak seberapa. Ini Abu Zar, seorang yang dikenal kezuhudannya, ibadahnya. Ya luar biasa. Tapi beliau tidak merasa bangga, tidak merasa ujub dengan amal ibadahnya. Ya, demikian keadaan-keadaan mereka salafus saleh. Wa fil musnad aidha min hadits Hudzaifah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah falamma intahayna ila al-qabri qa'ada ala sya'fatih فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله wa yumlau 'alal kafir nara ataupun wa yumla'u 'alal kafir nara wal hamail uruqul unsayaini tersebut juga dalam Musnad Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih dari hadis Zaifah radhiyallahu taala an ya kalau hadis sebelumnya itu dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala hadis ini yang berikutnya adalah hadis yang datang dari sahabat Hudzaifah Kata beliau, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Dahulu kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah. "Falamman tahayna ila al-qabri qa'ada ala sya'fati. Tatkala kami telah sampai di pekuburan orang tadi ataupun mayit tadi, qa'ada ala sya'fati, maka beliau pun duduk di samping kuburan tersebut. Faja'ala yuraddidu basarahu fih, maka beliau pun mulai membolak-balikan pandangannya ke arah kuburan. Thumma qala, kemudian bersabda, "Yubghatul mu'min fihi bughdatan tazulu minha hamailuh." Dihimpit seorang mukmin di dalam kuburannya dengan satu himpitan yang cukup kuat. Tazulu minha hamailuh, yang dengannya hilang urat-urat kemaluannya. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini merupakan kinayah tentang keras dan beratnya himpitan yang dirasakannya. Ini seorang mukmin. Sedangkan orang-orang kafir kuburannya dipenuhi dengan api neraka. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah min azabil qabri wa azabin nar. Wal hamailu uruqul unsayain. Katanya al hamail adalah urat-urat al unsayaini, kemaluan. Ada juga disebutkan oleh Al-Azhari makna yang kedua yaitu tempat digantungkannya pedang yaitu leher, kemudian dada dan juga tulang rusuk dihimpit. Ya, hanya saja hadisnya padanya ada kelemahan. Adapun terkait dengan masalah abwahat fitnah berupa abwahat himpitan dalam kubur, maka para ulama mereka menetapkan adanya fitnah ini karena datang ya dalam hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang adanya fitnah ini. Iya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang abogat yang dirasakan oleh mukmin. Apakah sama? Ya, himpitan yang dirasakan oleh mukmin dengan mereka, himpitan yang dirasakan oleh orang-orang yang kafir, ahlul ma'asi, al-fusaq, kata mereka abogat yang dirasakan ataupun ucapan yang pertama dari ucapan para ulama adalah bahwasanya himpitan yang dirasakan oleh mereka orang yang mukmin juga sama merupakan himpitan yang cukup berat hanya saja sifatnya sebentar sementara untuk menghilangkan ya dosa-dosa yang ada padanya. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi taala alaih ketika beliau memaparkan tentang sebab-sebab terhapusnya dosa, kata beliau, sebab yang kedelapan adalah ma yahsulu fil qabri min fitnah, apa yang dialami di dalam kubur berupa fitnah. Pertanyaan dua malaikat, wadh himpitan alam kubur, warauhah, warauah dan juga kengerian di dalamnya. Fa inna hadza mimma yukaffar bihil khataaya. Sesungguhnya perkara-perkara ini adalah di antara perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Jadi dosa-dosa itu keadaannya kalau tidak dibersihkan di dunia dengan istighfar, dengan taubat, maka terkadang dihapuskan dengan musibah demi musibah. Kalau tidak, maka akan dihapuskan, dibersihkan dengan naudzubillah fitnah kubur ataupun siksa kubur ataupun yang lebih ngeri lagi bila dibersihkan dicuci di an-nar. sehingga kita selama kita memiliki kesempatan emas di dunia ini segeralah kita memperbanyak ya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dosa kita dibersihkan naudzubillah di alam kubur apalagi di annar ya nasallallahu taala assalamu wal afiyah adapun ucapan yang kedua maka mereka mengatakan ya di antara Syekhul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya himpitan yang dirasakan oleh mukmin adalah himpitan yang berbeda. yakni himpitan yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang seperti seorang ibu memeluk anaknya katanya. Tapi Allah alam kebanyakan merujukkan ucapan yang pertama. Ya. Wa fil musnad aidan min hadis Jabir. Qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adz حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا طويلا فقيل يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايقوا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره hatta farajallahu anhu. Masih di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah taala juga dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengisahkan bahwasanya kami dahulu pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad ibni Mu'adz menuju Sa'ad ibni Mu'adz salah seorang sahabat mulia beliau adalah pembesarnya suku Aus dari penduduk Madinah ya ketika beliau meninggal. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika beliau meninggal itu arash Allah berguncang. Ini menunjukkan apa? Besarnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, kemudian meletakkannya di kuburannya dan meratakannya dengan tanah Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna tawila, maka kami pun ikut bertasbih bersamanya. Di sini ada apa? Syiddatul ittiba' min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya ya ittiba'nya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diperbuat oleh Rasul, mereka berupaya untuk meneladaninya. Rasul bertasbih, ikut bertasbih. Falamma thumma kabbaru fakabbarna tawila. Kemudian setelah itu Rasulullah bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kami pun kata para sahabat ikut bertakbir bersamanya. Kemudian ditanyakan wahai Rasulullah, lima sabbahta? Ya. Pertanyaannya nanti, ya. Tidak bertanya dulu. Kenapa kau bertasbih? Ikut dulu. Ya, dikerjakan dulu, setelah itu bertanya. Ya. Ini adab yang mulia dari para sahabat. Lima sabbahta summa kabarta. Kenapa engkau bertasbih kemudian setelah itu bertakbir? Maka beliau menceritakan sebabnya. Sungguh laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abdi salih qabruh. Ya, tulus sungguh hamba yang soleh ini kuburannya telah mengalami penyempitan. Ya, hatta farajallahu an sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melapangkan kuburannya. Ya. Ini seorang Sa'ad ibnu Mu'adz, seorang yang sangat mulia yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar dari Nabi saw. alaihi wasallam هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه Ini orang yang ketika meninggal arash Allah itu bergetar dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit yang tujuh dan dipersaksikan oleh tujuh puluh ribu para malaikat. Dalam keadaan seperti itu kuburannya disempitkan. Ya, sempat di sempitkan kemudian Allah lapangkan setelah itu hadis dikeluarkan oleh Al Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al Albani ya adapun hadis yang tadi kita baca ya tentang laqad tadayyaqa ala hadzal 'abd as-salih sungguh telah mengalami penyempitan kuburan hamba yang soleh ini ini hadisnya ada kelemahan ya al-muhim di sini ada sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir serta cemas gitu kalau beliau saja seorang sahabat yang sangat mulia saja demikian keadaannya apalagi kita Apalagi mereka-mereka yang bergampang-gampang berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Apa tidak takut? Apa tidak ngeri? Ya dengan peristiwa ini. Ya nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Wa na'udzubillahi min al-qalbi al-majid. Dari kematian hati-hati kita. Yang tidak bisa karenanya mengambil pelajaran-pelajaran. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa fi suhihil Bukhari min hadis Abi Sa'id قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق tersebut dalam Sahih Al Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala dari hadis Abi Sa'id. Kata beliau Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah seseorang diletakkan iya. Wahtamalah wahtamalah rijal kemudian setelah itu diangkat oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihah maka apabila jenazah tadi adalah jenazah yang saleh jenazah seorang yang mukmin yang rajin beribadah. Iya. Qalat, maka dia pun berkata, "Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke kuburanku. Segerakan aku ke kuburanku." Mengapa demikian? Karena mereka sebelumnya telah dikasih kabar gembira oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan riba Allah dan surganya. Sehingga mereka ingin segera untuk apa? Menemui apa yang Allah janjikan bi rahmatillah, birahmatillah. min minallahi wa ridwanin minhu wa jannati. Bergembiralah wahai jiwa dengan rahmat dan ridha Allah serta surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ya alasannya mengapa mereka ingin segera untuk dikuburkan. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam kuburannya, Allah bukakan pintu dari kuburannya yang dengannya dia bisa merasakan pintu ataupun kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat ghairu salihah kalau ternyata jenazah tadi tidak saleh. Ya, ahlu syirki suka berbuat kesyirikan, suka berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. ya maka naudzubillah. Maka dia akan berkata ketika diletakkan jenazahnya hendak dipikul oleh orang-orang Ya wailah, duhai celaka sekali jenazah ini. Aina tadhabuna ke Kemana kalian akan membawanya? Yang suara ini, suara si mayit ini bisa didengar oleh segala sesuatu selain jin dan manusia. Iya, didengar oleh makhluk-makhluk selain jin dan manusia yang mereka tidak mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'aha al-insanu la Seandainya saja manusia mendengarkan ya jeritan si mayit ini yang talihah, yang jelek, yang fasik, niscaya dia akan pingsan ataupun ya tersungkur jatuh pingsan saking ngerinya hanya saja karena satu hikmah Allah yang sangat besar di antara sebagai bentuk ujian ya agar Allah mengetahui siapa-siapa di antara hambanya yang percaya dengan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya siapa-siapa yang beriman kepada perkara-perkara yang baik dan juga di sana ada tujuan yang lain hikmah yang besar yaitu agar kalian saling menguburkan satu sama lainnya tersebut dalam hadits Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau alaihi salatu wasallam laula an tadafanu la da'utu Allah azza wa jalla yusmi'akum ma asma'ani min al qabr. Kalau bukan karena kalian diperintahkan untuk saling menguburkan satu sama lainnya, saya aku akan meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian apa-apa yang Allah perdengarkan kepada aku dari apa? Siksaan yang diderita oleh penduduk kubur. Ya. Siapa saja yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka cukup bagi kita berita-berita yang datang ya darinya. Wa fi musnadin wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadnu syamsu yawm al-qiyamati ala qadri mil wa yuzadu fi harriha ويزاد wa حرها كذا minha ar-ru'us kama كما al-qudur يعرقون فيها على قدر خطاياهم minhum man yablughu ila ka'baihi wa minhum man yablughu ila saqaihi wa minhum man yablughu ila wasatihi wa minhum man yaljimahu al araq tersebut pula masih dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Abi Umamah dan juga tersebut dalam sahih Muslim dari hadis Al-Miqdad <clears throat> bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadnu syamsu yaumal qiyamah akan mendekat atau didekatkan matahari di hari kiamat yang begitu panasnya ala qadri mil seukuran satu mil ya perawinya itu al-miqdad radhiyallahu taala anhu mengatakan saya tidak tahu yang dimaksud dengan satu mil di sini apakah mil jarak yang kita ketahui yaitu seukuran kira-kira 1200 meter atau mil yang berupa apa kayu kecil yang biasa digunakan untuk mencelaki apa mata itu. Yang jelas apa pun yang dimaukan sama-sama dekat, sama-sama dahsyat, sama-sama mengerikan. Iya. Wa yuzadu fi harriha kaza wa kaza dan ditambahkan panasnya. Iya, demikian dan demikian kalinya. Tagli min harus kama taglil kudur. Dan saking panasnya, ya kepala-kepala isinya itu menggelegak. Kama taglil kudur sebagaimana panci-panci itu menggelegak ketika apa? dipanaskan dengan api. Ya Ya'raquna fiha ala qadri khotoyahum. Mereka manusia di saat itu di padang mahsyar mengeluarkan keringat-keringat sesuai dengan kadar kesalahannya dan dosa-dosanya. Jadi kita nggak usah ya menggunakan akal kita memikirkan masa sih ya matahari sebegitu dekatnya nggak membuat mereka meleleh hancur di sini urusannya adalah kudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah dan juga urusannya adalah amalan-amalan mereka. Ya. Minhum man yablughu ila ka'bayh di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Karena dosa-dosanya demikian yang mereka perbuat ketika di dunia. Wa minhum man yablughu ila saqaihi dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatih dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke tengah-tengah tubuhnya. Wa minhum man yaljimuhu al-araq dan di antara mereka ada yang diliputi oleh keringat hingga ke mulutnya ataupun telinganya. Hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ini keadaannya begitu dahsyat dan mengerikan. Dan di sana ada kaum yang lain, golongan yang lain. Jadi ya, kalau mereka banyak manusia yang merasakan penderitaan panas yang sangat, ya, mereka justru mendapatkan keteduhan. Mendapatkan apa? Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan. Ini juga bukan pembatasan. Ya, zikrul adad la yusidul hasr. Penyebutan bilangan tidak berfaedah pengurungan pada yang tujuh ini karena ada golongan yang lain. Ya. Ini yang paling pentingnya. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan Allah naungi, yang akan Allah naungi dengan naungan darinya. Tidak merasakan panasnya matahari, sengatan matahari, tidak pula mengeluarkan keringat. Ya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang tidak ada naungan kecuali ini naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua syabun nasyafi ibadatillah. Anak muda yang dia tumbuh besar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid dan seorang laki-laki ataupun wanita umum iya, yang hatinya terkait dengan masjid-masjid selalu dia ingat ya dengan apa waktu-waktu salat. Dan bagi kaum laki-laki menghadiri masjid adalah sesuatu yang wajib. Ya, dia selalu mengingat waktu-waktu salat. Ya, dia tidak lalai dengan kesibukan yang ada dari salat yang lima waktu ini. Selalu hatinya itu merindukan masjid dan masjid ingin segera selesai dari segala urusannya kemudian ke masjid mencari ketenangan, bermunajah, salat. Wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi dan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah bukan karena urusan dunia. Ya, kemudian berpisah karena Allah pula. Wa rajulun da'athu imratun dzat mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian seorang yang dia digoda oleh seorang wanita cantik yang memiliki kedudukan. Kemudian dia pun menolak dan mengatakan ini Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun yatasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang dia berinfak. Ya, dengan satu sedekah, dengan satu infak yang diinfakkan dengan tangan kanannya dalam kondisi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya dia berinfak dalam kondisi rahasia. Diam-diam. Ya, tidak ditampakkan kepada manusia. <clears throat> Itulah diantara golongan yang mendapatkan kenyamanan, keamanan, keteduhan di kala manusia merasakan apa? dahsyatnya terik panas matahari di mahsyar. Ini juga di dalamnya ada apa? tanbi yang sangat keras bagi mereka-mereka yang bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan kira-kira mereka ahlul maaf yang bergampang-gampang berbuat maksiat dengan berhujahkan ayat-ayat roja masuk ke golongan yang mana? Hah? Golongan yang pertama yang diliputi oleh keringat atau yang kedua yang mendapatkan naungan? Silahkan difikirkan sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa fihi an ibni Abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل masih tersebut dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi alaihi salatu wasallam kata beliau alaihi salatu wasallam kaifa an'am bagaimana saya bisa merasakan nikmatnya dunia wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn sedangkan malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala telah menelan sangkakala iya yaitu siapa Israfil sudah dia meletakkan Sangka kalanya siap untuk ditiupkan. Iya. Kemudian dalam kondisi dia senantiasa siaga, bersiap-siap sewaktu-waktu kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkannya, dia tiupkan, sudah diletakkan ya di mulutnya untuk ditiupkan. Ya, tiupan yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah, dan ditiuplah sangkakala fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah maka tersungkurlah mati semua binasa semua seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi illa man Allah kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwasanya di antara yang dikecualikan dari kematian karena sebab tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini adalah Jibril. Iya. Kemudian juga Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Sebagian menyebutkan yang lainnya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Setelah mereka mati semua, ditiupkan sangkakala yang kedua, disebutkan dalam sebuah riwayat jarak antara sangkakala yang pertama ataupun tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua adalah selama 40. Wallahu alam, tidak dijelaskan apakah 40 hari, apakah 40 bulan ataupun 40 tahun lamanya. Thumma nufikha fihi ukhra fa Kemudian ditiupkanlah tiupan berikutnya. Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba manusia semuanya berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ahlul ma'asi merasa aman? Iya. Apakah kita juga merasa aman ketika kita berbuat dosa di kala sendirian? Faqala ashabuhu kaifa naqul? Qalu qala qalu hasbunallah wa ni'mal wakil 'ala Allah tawakkalna. Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketika mendengar iya, sabda Nabi ini, berita dari Nabi ini, maka mereka sangat-sangat takut dan ngeri. Maka mereka meminta bimbingan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kaifa naqul? Apa yang harus kami katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan qulu katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allahi tawakkalna. Cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. 'Ala Allahi tawakkalna. Hanya kepada Allah lah kami bersandar. Hadis ini di disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian hadis berikutnya wa fil musnad aidha عن ابن عمر يرفعه من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان ini juga ancaman berikutnya bagi ahlul ma'asi iya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan beliau merafakkan hadis ini menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'azzama fi nafsih siapa yang dia sombong membesarkan dirinya membanggakan dirinya au ikhtala fi mishyati ataupun dia sombong dalam caranya berjalan ya jadi kalau al khuyala itu sombong maknanya tapi tampak pada perbuatan kalau takabur dalam hati. Takabur sombong dalam hati. Kalau al-khuyala tampak pada apa? Perbuatan. Seperti sabda Nabi SAW. Ya, man, menjarra taubahu khuyala. Siapa yang dia menjulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki. Hingga melebihi mata kaki maksudnya. Ya. Khuyala. Dalam keadaan sombong. Ya. Apa ancamannya bagi mereka-mereka yang sombong? Baik dalam hatinya ataupun perbuatannya itu terlihat dari cara jalannya ataupun pakaiannya. Laki Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Maka dia akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini pun hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Disebutkan di dalam eh, riwayat Al-Bukhari kalau nggak salah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi ala hullatin تعجبه نفسه مرجل jummatuhu إذ خسف الله ard الأرض وهو يتجلجل ila يوم القيامة tatkala ada seorang yang dia iya yamshi berjalan dengan pakaiannya yang indah bagus dalam kondisi sombong angkuh pamer iya membuat dia kagum dan dalam kondisi rambutnya rapi disisir Tiba-tiba idh bil ardo, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke perut bumi. Wa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah dan dia terus ditenggelamkan oleh bumi sampai hari kiamat. Ini ancaman. Ya, bagi dosa tersebut. Ya. Sehingga kita jangan kita meremehkan ya dosa-dosa, jangan kita merasa aman ketika kita terjatuh ke dalam satu dosa. Sampai pun dosa dosa kecil, segeralah kita hapus. Ya, karena dosa kecil kalau kita tumpuk menjadi dosa besar. Ya. Tidak ada kata ulama, ya, dosa besar kalau kita sering bertobat, Allah, tidak ada dosa kecil kalau kita sering beristighfar. Satu lagi hadisnya kita baca, wa fi sahihaini anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal musawwirina yoom yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyuma khalaqtum. Tersebut dalam as-sahihaini Sahih Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala jami'an ya, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal musawwirina yu'azzabun sesungguhnya tukang-tukang gambar ya apakah dengan kertas ataupun bikin patung ataupun yang semisalnya itu lihat ancamannya yu'azzabuna yaumal qiyamah akan disiksa pada hari hari kiamat dalam riwayat yang lain disebutkan asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al musawwirun makhluk yang paling keras azabnya siksaannya adalah tukang-tukang gambar makhluk-makhluk yang bernyawa kenapa karena dia menyaingi ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ancamannya sangat keras bagi mereka tukang-tukang gambar mereka tidak kafir cuma terjatuh dalam dosa besar ancamannya begitu mengerikan ya wa yuqalu kemudian dikatakan kepada mereka tukang-tukang gambar di akhirat kelak di akhirat kelak ahyu ma khalaqtum. Silahkan kamu hidupkan seluruh apa yang kau ciptakan. Kalau dia menggambar sebanyak 100 gambar maka diri paksa diharuskan untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Ya, dan tentunya tidak akan mungkin dia bisa menghidupkannya dan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat berat, siksaan yang sangat dahsyat. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancamkan bagi mereka para pelaku dosa besar ini juga seharusnya membuat mereka-mereka orang-orang yang bergambang-gambang berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Iya, jangan dia terus tenggelam di dalam dosa-dosanya sehingga dia termasuk dari makhluk-makhluk yang diancam dengan azab Allah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.